Mitra bisnis, kalangan serikat buruh menuntut penambahan jumlah komponen hidup layak KHL di tahun depan dari 60 item menjadi 84 item sehingga buruh menuntut upah minimum di Jakarta naik ke 3,7 juta dari saat ini 2,2 juta. Tambahan item KHL itu antara lain biaya pembelian bedak, lipstick, tas kerja, langganan koran atau tabloid hingga pulsa telepon. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia, Aziz Pane. Pak Pane, apa komentar Anda soal ini? Kita itu sebagai pengusaha ya, sebagai bisnismen ya kita, merasa sangat terpukul. Sudahlah, kalau kita nggak berani sebentar berkorban, kita tidak akan bisa membangun. Nggak ada, nggak ada pembangunan itu cuma-cuma. There's no free lunch. Oleh karena itu, kita harap sekali, tolonglah kita bukan nggak memperhatikan, kita tahu ya. Kita tahu tidak keseimbangan kita tahu. Tapi kasihlah waktu para pengusaha ini untuk memperbaiki dunia usaha di Indonesia. Kita tahu sekarang ini ya pejabat pemerintah itu nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang bisa dipercaya, sulit ya karena situ kasus-kasus penangkap yang terus Tapi kita harus berbenah diri. Dalam berbenah diri itu kami sebagai pengusaha itu meminta supaya sedikit toleransi lah para buruh kita dan karyawan lah boleh dikatakan apa namanya ataupun karyawan maupun calon karyawan. Tolonglah Tolonglah kasih kita kesempatan untuk berbenah diri. Jangan terus-terusan begitu. Nanti investor nggak mau masuk ke Indonesia, Pak. Harus ada yang ngalah, kan? Ya, ngalah itu artinya bukan ngalah itu bukan terus kalah enggak. Harus sabar, sabarlah sabarlah sedikit. Kami memperhatikan, jangan takut. Kami memperhatikan bawah itu. Kita mau kita mau adanya distribusi kekayaan yang yang wajar. Tapi kasih kita kesempatan untuk memperbaiki memperbaiki diri gitu. Maksudnya itu bukan memperbaiki diri, memperbaiki kita. Tapi maksudnya itu kasihlah kita kesempatan untuk sedikit berpikir bahwa kita itu masih banyak yang harus diperbaiki. Itu kita akui. Ya tapi kasih kita kesempatan dong. Jangan terus-terusan di digrogotin begitu ya bahwa minta ini, minta itu, minta uang benar. Sabarlah. Kalau kita itu um, makmur, ya semuanya akan senang. Tapi kalau dengan begini ya, nggak ada yang ini nggak ada ini semua akan kalah, semua akan loss, semua akan loss. Satu yang kedua, tolong jangan mau ditunggangin oleh pihak-pihak luar. Karena pihak-pihak luar itu mau kita ini mau kita ini hancur. Nah, oleh karena itu kita minta tolong berpikirlah, berpikirlah sedikit positif bahwa kami dalam upaya sekarang untuk memperbaiki. Gitu aja. Berapa angka yang ideal menurut Bapak untuk UMP sendiri? Nah, ini saya rasa yang apa yang apa ditetapkan oleh Pemda dan pemerintah sekarang ini menurut saya sudah sudah sangat sangat wajar dulu sudah sangat wajar yang sekarang ini ya yang berapa tuh yang terakhir yang disetujui oleh gubernur DKI dan dari pemerintah pusat kan sudah ada angkanya nah, itu itu dulu dah nanti kalau keadaan baik lagi kita tambah kan nggak bisa tambah terus tambah terus minta uang ini ya kita tahu masih banyak kekurangan tapi tapi kasih kami kesempatan untuk berpikir dulu juga lah ya kan. terus dibantai begitu Pak minta uang lipstick minta uang ini harus begini ya kita kan eh, harus prihatin mana ini krisis belum selesai lagi tuntas diganggu oleh dengan beginian nah sekarang kalau investor lari seperti sepatu. Siapa yang rugi? Rakyat yang rugi. Dan kalau mereka sudah lari, mereka itu ngomong pasti di luar. Ngomong di luar, apa yang di Indonesia lebih enak di Myanmar, atau lebih enak di Vietnam, atau lebih enak di Laos. Pindah ke sana, kita mau apa? Dan ingat satu hal, yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu tinggi adalah industri. Didukung oleh inovasi. Nah, kita dalam proses sekarang ini membuat hilirisasi dan hulunisasi ya. Tapi jangan diganggu. Ini orang luar negeri sudah mulai percaya, sudah mulai masuk. Kita punya IHSG sudah mulai tenang. Diributkan begini, parah kita Pak. Jangan deh. Kita minta tolong kepada publik, kepada rakyat, kepada karyawan, apapun di belakangnya mereka itu ya supaya sadar dikit lah. Hmm. Bahaya sekali kalau kita masih ribut-ribut soal lupa buruk, ini, ini. Sabar. Kita kan berpikir. Nggak mungkin kita nggak pikir, Pak. Kita nggak mungkin nggak berpikir. Cuman give us time, give us a chance, give me a break, kalau orang-orang boleh bilang ya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Aziz Pane. Saya Wendy Lim.